Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs>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 dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Eh, cepat. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Woi, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kabut. eh, menyisik semua. Menyisik keluar dari desa. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari dibawa lari Mak Rompang. Oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. <laughs> Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. <laughs> Ikutilah episode ke-8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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar Seri yang ke-28 ini didukung oleh Ifonerus sebagai Wulandari Eli Burhan sebagai Nyisepi Tata sebagai Akipatok Ferry Fadli sebagai Batara Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi Margaret sebagai Andita dibantu oleh Ashari Pembawa cerita Neni Sumardi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 Pertanda luka di dalam tubuhnya sangat parah. Wulandari hanya bisa menangis. Sementara Nyesepi berdoa memohon kemurahan yang maha agung untuk menyelamatkan nyawa Batara. Tampaknya Nyesepi tidak sanggup mengobatinya, walau Nyesepi mempunyai pengetahuan ilmu obat-obatan yang baik. Mak Rumpang merasa sangat marah karena kesempatannya untuk membunuh Batara gagal. Kegagalan itu disebabkan oleh Andita menyelamatkan Batara dari serangan Mak Rompang. <gasps> Nyi Guru, Kang Batara sudah tidak bernafas. Jangan khawatir, Wulan. Nadi Batara masih berdenyut. Pertanda masih ada kehidupan di dalam tubuh. Tapi kita sudah tidak bisa menolongnya, kan? Berarti kita membiarkan Kang Batara mati. Kita berdoa saja kepada Yang Maha Agung. Semoga Batara bisa selamat dari kematian. Ah, Nyi Guru, lalu bagaimana nasib saya? Lalu bagaimana hidup saya? Apakah saya harus menapak hidup ini sendirian nanti? Apakah saya harus kehilangan Kang Batara? Andai Batara harus pergi, Aku kan masih ada di sampingmu, Wulandara. Kenapa kau harus cemas? Tabahlah. Ini cobaan buat kita. Ah, Gusti, kenapa saya harus dicoba terus dengan kemalangan? Gusti, kalau kekasih saya ini harus berangkat ke alam sana, saya juga tidak mau tinggal. Berangkatkan jugalah saya. Saya rela meninggalkan dunia fana ini karena tidak ada lagi harapan hidup yang tentram di dunia ini. Ulan, apa kau sadar bicara seperti itu? Apakah kau tidak berminat untuk membalas kekalahan ini terhadap Mak Rompa? Kenapa kau harus putus asa begitu, Bunda? Aku mau. Bahkan sekarang pun aku mau berhadapan dengan Mak Rompa. Aku ingin merasakan sakit yang dirasakan Kang Batara sekarang ini. Aku mau tewas bersama Kang Batara. Percuma aku mendidikmu selama ini, Wulan. Kalau jiwamu hanya seperti itu. Kau tidak punya jiwa pendekar. Kau tidak punya jiwa satria. Yang bersiap diri untuk membalas kekalahan. Entah besok atau lusa atau tahun-tahun mendatang. Sehingga semua musuh Mak Rompang akan bahagia di alam sana. Karena mereka mati tidak sia-sia. Ada yang membalaskan kekalahan mereka. Kapan nih, Guru? kapan saya bisa membalaskan kekalahan ini? Sedangkan orang-orang yang lebih tangguh daripada saya akhirnya harus tewas di tangan Marompang. Kita masih punya kitab peninggalan Kipanai Urat. Kita baru membuka-buka halaman depan. Bila kita sudah selesai membalik halaman belakang, bila kita sudah memahami isi kitab itu, maka aku yakin kita akan dapat menghancurkan Mak Rompang itu. Karena kitab itu diciptakan oleh Ki Pandai Urat untuk menghadapi Mak Rompang. Ya, baiklah. Saya rela. Walau hati ini hancur bukan main. Kita harus belajar dari kesedihan-kesedihan hidup. Maka kita akan jadi orang yang kuat. Ah. Orang yang tegar dalam segala cobaan. Kang, Kang Batara, jangan tinggalkan aku, Kang. Ah, kau terlampau cengeng, Bulan. Ah. Kita tidak punya harapan lagi, Nyi Guru. Aki Patok pun sangat sedih dengan kejadian ini. Tetapi dia berusaha bukan menangis seperti yang kau lakukan. Dia pergi mencari obat. Semoga saja Aki Patok membawa keselamatan bagi Batara. Kang Batara sudah bertambah parah. Apakah mampu Aki Patok mencari obat untuk Kang Batara? Kita tunggu. Hanya itu harapan kita. Berilah ramuan obat itu. Berilah, Rama. Hanya dengan ramuan obat itu Kang Batara bisa ditolong. Di dalam hatimu masih ada rasa cinta pada Batara, kan? Saya tidak tahu apa yang terasa di dalam hati saya sekarang ini, Rama. Tapi saya kasihan melihat penderitaan Kang Batara. Dia sedang tersiksa oleh racun kembang goyang yang dilepaskan oleh Mak Rompang. Andai saja orang lain yang terkena racun itu, bagaimana? Saya akan tetap memohon obat pada Rama untuk menolong orang itu. Andai yang terkena itu adalah Nyai Dusila. Siapapun yang terkena, saya akan memohon obat pada Rama. Karena kerja racun sangat hebat. Tidak satu orang pun akan tahan. Bahkan orang itu akan mati perlahan-lahan, Rama. Alasanmu banyak sekali. Hanya aku masih khawatir padamu karena kau masih mencintai Batara. Apakah Rama masih berpikir tentang cinta saya pada Kang Batara? Apakah Rama tidak punya rasa balas kasihan pada dia? Apakah Rama akan membiarkan dia mati? Sedangkan Rama Rabumi kenal baik dengan Batara, bahkan sangat dikenal. Kalau Rama sampai hati membiarkan dia mati, saya tidak percaya lagi pada Rama. Tidak percaya pada rasa belas kasihan dan kasih sayang yang Rama miliki, yang Rama agung-agungkan selama ini. <sighs> Rupanya kau saudara kasih sayang yang aku miliki anakku. Baiklah. Bawalah obat ini. Berikan pada harimau putih yang menjemput obat ini. Namun jangan kau yang pergi ke sana. Kau tidak akan dipedulikan oleh mereka. Percayalah. Iya, Rama bumi Ternyata Rama memang berhati mulia. Saya sungguh-sungguh kagum pada Ramanda.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 kaki patok. Jemputlah Wulan. Dia ingin masuk ke tempat kita. Iya, Nyi Guru. Semoga harimau putih itu bisa mendapatkan obat penawar racun di dalam tubuh Batara ini. Oh, Aki Patok tampak cemas. Dia duduk di dekat kakiku. Sedangkan air matanya meleleh. Rupanya dia sangat sayang pada Batara. Sama sayangnya pada Kimucur. Contoh sebuah pengabdian yang tulus. Nyi Guru, ini obat yang dibawa Aki Patok. Mari aku lihat. Hmm. Obat penawar racun. Betul, Nyi Guru. Ya, bau obat ini adalah obat penawar racun. Dari mana Aki Patok mendapatkannya? Obat ini ada dua macam. Lalu diapakan obat ini, Nyi Guru? Biar aku yang meramunya. Kau tidak akan mengerti yang mana yang harus diramu lebih dulu. Iya. Oh, ah, Aki Patok menggeram. Dia juga rupanya sudah tidak sabar. Ah, Aki Patok menangis. Aki Patok, kita sama-sama berdoa Semoga Kang Batara bisa sembuh dengan obat yang Aki Patok bawa. Obat ini sudah aku ramu, Wulan. Sekarang bagaimana cara meminumkannya? Sedangkan Batara sudah tidak sadarkan diri. Biar aku masukkan perlahan-lahan ke dalam mulut Kang Batara, Nyi Guru. Masukkanlah. Tetapi harus hati-hati. Karena obat ini harus diminumnya semua. Iya, Nyi Guru. Perlahan-lahan Wulandari menuangkan ramuan obat yang dibuat olehnya sepi ke dalam mulut Batara yang terkatup rapat. Setetes demi setetes ramuan obat itu melewati mulut Batara. Sedangkan yang lain menunggu dengan harap-harap cemas. Ketika ramuan itu sudah masuk ke dalam tubuh Batara, maka tiba-tiba Batara memuntahkan darah yang berwarna hitam. Bahkan di dalam darah itu tampak seekor ular hitam yang menggeliat-geliat. Ah, ular hitam! Ular hitam ini masih hidupnya, Guru? Jangan dipegang. Ular itu masih mempunyai bisa yang bisa mencelakakan kita. Berbahaya. Ular itu seolah-olah sedang mencari mangsa. Eh, bagaimana cara mengusirnya, Nyi Guru? Tunggu dulu. Kita lihat apa yang akan dilakukannya. Baru kita serang. Hilang. Hilang dia. Ular apa itu, Nyi Guru? Itu ular suruhan Mak Rompang. Ular itulah yang akan membunuh Batara dari dalam. Kalau Batara sudah lemah sekali. Oh, semoga Kang Batara bisa sembuh dari racun ini. ah, Kang! Um, ah, aku um. ah, Iya, iya, tunggu. Berikan ramuan ini, Bulan. Jangan air biasa. Biar dia minum ramuan ini. Iya, Nyi Guru. Ah, Kang Batara, Minumlah ini. Iya. Darah kental. Darah kental banyak sekali dimuntahkan Batara. Bagaimana ini, Guru? Tenanglah. Obat itu sedang bekerja. Oh, yang Maha Agung. Dikabulkan rupanya doa kami yang hina ini. Kenapa nih Guru? Kang Batara sembuh? Ya, lihatlah. Darah yang dimuntahkannya sudah berwarna merah. Tidak hitam seperti tadi. Ah. Berarti racun di dalam tubuhnya sudah keluar semua. Ah, Gusti, terima kasih Gusti. Doaku dikabulkan. Sekarang minumkan obat yang ini, Wulan. Ah. Obat apa ininya, Guru? Obat ini untuk pembersih luka dalam yang diderita Batara. Iya. kan? minumlah ini. Bagaimana, Kang? Sudah enak rasa badannya? Oh, dadaku sudah terasa lega. Aku sudah bisa bernapas panjang lagi. Istirahatlah. Iya, istirahatlah Batara. Jangan banyak bicara. Iya. Maaf, Nyi Guru. Saya harus pergi. Pergi? Pergi kemana? Saya harus pergi ke Gunung Raya. Untuk apa? Saya sedang sakit. Saya harus berbaring di sana. Saya saya tidak mau menyusahkan Nyi Guru dan Wulandari. Kau tidak boleh banyak bergerak. Kau tidak boleh pergi, Batara. Kau harus istirahat di sini sampai lukamu sembuh. Saya bisa menunggang Akipatok ke Gunung Raya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 Hmm, silakan. Aku belum tidur. Aku gembira melihat Batara berangsur sembuh. Batara memang sedang berangsur sembuh, Ki. Kini aku mau bertanya pada Aki. Di mana Aki mendapatkan obat penawar racun itu? Aku mendapatkan dari seorang sahabat Batara. Bahkan sahabat Batara itu pula yang memperingatkan aku ketika Batara sedang bertarung dengan Mak Rompang. Memperingatkan bagaimana, Ki? Oh, dia membangunkan aku. Lalu mengatakan bahwa Batara dalam bahaya. Siapa nama sahabat Batara itu, Ki? Andita. Andita. Lagi-lagi gadis itu yang menolong Batara. Siapa gadis itu? Tentu ilmunya tinggi sekali. Ini sepi. Kenapa terkejut? Dari pernah cemburu mendengar nama ini. Jadi aku harap Aki Patok jangan bicara apa-apa pada Dari. Nanti batinnya terpukul lagi. Hmm. kalau itu permintaan Nyisapi. Aku diberi ini oleh gadis tadi. Hei, apa ini kamu? Ah, ini namanya kembang goyang. Oh, kembang goyang untuk konde pengantin? Iya. <laughs> Wah, hebat kamu, Mut. Bisa mendekati gadis itu. Oh, tentu. Siapa dulu sih kamu? Sekali didekati, langsung memberi hadiah. Wah. <laughs> Dia ambil dari konde ya, Mut? Ah, iya. Ah, begini nih, Ping. Hmm. Lihat nih. Waktu aku mendekatinya, hmm. ingin menanyakan tempat tinggalnya. Uh, dianya tersenyum. Lah, lalu dia mencabut tusuk kondenya. Nah, dia berikan kepadaku. Lah, ini dia. <laughs> bagus ya? iya, bagus. Eh, uh, gadis itu cantik ya? Wah, aku belum pernah bertemu dengan gadis cantik dia. Wah, kau tahu rumahnya? Tahu. Eh, kapan kita ke sana? Ah, untuk yang pertama, Aku harus sendirian. Tidak boleh bawa orang lain. Nanti mengganggu pertemuan kami. Wah, dia bilang begitu? <laughs> ya, itu dugaanku saja. Uh, <laughs> kalau begitu, aku harus ikut. Karena aku yang menunjukkan gadis itu kepadamu. Ya, ya. Uh, tapi kan dia suka kepada aku, bukan kepadamu. Nah, ini buktinya. <laughs> Kembang goyang ini dia berikan kepadaku sebagai tanda perkenalan pertama. Ah, begitu katanya. Eh, aduh, lo, eh, loh. Kenapa, Mut? Aduh, aduh, Tanganku aduh, tertusuk kembang goyang ini. Ah, itulah kau terlampau bersemangat bercerita, lalu tanpa sadar kau tertusuk. Hah? Aduh, aduh, sakitnya bertambah terasa. Ah, aduh, ah, ah, Aduh. Kalau begitu, mari aku pijit biar darahnya keluar. Ah. Kenapa harus dipijit? Kenapa darahnya harus dikeluarkan? Eh, kalau ada racun, maka racun itu keluar bersama ah, darahmu. Uh, iya, ayolah. Uh, aduh. aduh. Ah, huh? Ah. Loh, kenapa darah ini berwarna ungu, kamu? Uh, ah. iya ya, darahku ini berwarna ungu.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 Mahmud masih menahan sakit yang tidak terkira. Sementara telapak tangannya sudah membengkak. Aping terus mencoba menolong kawannya. Namun tanpa diketahui Kamut, Aping mengambil kembang goyang yang berada di tangan Kamut. Nah pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini?